dari apa yang telah kita bahas dan insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan tentang pembahasan daripada fikih berkaitan dengan salat-salat sunnah dan di kesempatan sebelumnya kita telah usai dari pembahasan tentang salatul witir dan insyaallah kita masuk pada pembahasan qiyamul lail. Berkaitan dengan qiyamul lail pada hakikatnya Qiyamul ini adalah segala salat yang dilakukan, ditegakkan di malam hari. Maka bisa mencakup salat-salat wajib dan salat-salat sunnah. Salat-salat wajib seperti salat isya, ya, maghrib, subuh itu termasuk qiyamul Adapun salat sunnah maka di sana ada salat tahajud, ada eh, salat witir, ada salat taraweh yang dilakukan di bulan Ramadan. Ini semua disebut dengan qiyamul Namun pembahasan kita tentang qiyamul di sini adalah yutlaqu alaihi atahajud. Eh, yang dimaksudkan pembahasan qiyamul di sini adalah untuk penamaan daripada salat tahajud wa huwa inda jumhuril fuqaha yang mana ya, kebanyakan mayoritas para ulama fikih mengartikan bahwa salat tahajud atau qiyamul lail secara khusus adalah salatu tatawwu fil laili ba'da naum ya mengerjakan salat sunnah ya di malam hari setelah tidur itu namanya apa tahajud. Fi ay lailatin min min layali al-am, ya, di malam-malam manapun yang ia sukai untuk ditegakkan. Itu ketika dilakukan setelah bangun tidur, maka disebut dengan ya, salat tahajud atau qiyamul lail. Dan qiyamul lail di sini atau salat tahajud memiliki fadilah keutamaan yang besar dan banyak disebutkan dalam ayat-ayat ataupun dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Al-Isra pada ayat yang ke-79 itu surat ke-17 ayat ke-79 maka nabi diperintahkan oleh Allah taala untuk melakukan qiyamul lail ini yaitu salat tahajud dan awal Salat tahajud bagi Nabi wasallam itu hukumnya adalah wajib. Ya, awal perintah turunnya atau perintah salat tahajud ini bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hukumnya adalah wajib. Namun tidak bagi umatnya. Jadi ada beberapa ibadah yang itu wajib bagi Nabi namun tidak berlaku bagi umatnya. Satu contoh adalah ini, salat tahajud. Kemudian di akhir-akhir usia Nabi sallallahu alaihi wasallam hukumnya menjadi sunnah muakkadah hukumnya menjadi apa? Sunnah muakkadah. Nah, bagi umatnya hukumnya sunnah muakkadah. Allah Taala berfirman dalam surat Al-Isra pada ayat yang ke-17, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda." Kata Allah Ta'ala, dan pada sebagian malam, maka lakukanlah salat tahajud sebagai bentuk suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala atau Rabbmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk menegakkan salat tahajud sebagai tambahan dari melaksanakan sholat lima waktu yang dilakukan pada sebagian malam dan itu memiliki fadilah yang besar supaya Nabi mendapatkan kedudukan yang yang terpuji maqam mahmudah maka hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Furqan Ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati hamba-hambanya yang disebut dengan ibadur rahman pada ayat yang ke-63 64 maka Allah Subhanahu wa taala mengawali dan ini menunjukkan tentang sifat yang dimiliki oleh hamba-hamba Allah taala rahman sifat di antara orang-orang yang bertakwa. Dan kita selalu mohon kepada Allah Ta'ala untuk memberikan taufiknya kepada kita ya untuk bisa menegakkan salat malam ini. Dalam Al-Quran Allah mengawali wa ibadur rahman alladzina yamsuna al ardi houna, wa idha khatabahumul wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama Adapun hamba-hamba Allah Ta'ala yang maha pemurah, yang maha pengasih, sifat mereka itu adalah apabila mereka itu alladzina yamsuna 'alal Mereka kalau berjalan di muka bumi ini maka berjalan dengan penuh rendah hati. Wa idza khatabahumul jahilun dan apabila orang-orang bodoh itu mengajak bicara mereka, menyapa mereka dengan kata yang sifatnya menghina, merendahkan, ya ibarat kalau zaman sekarang tuh dibully gitu. Ya. Tidak ada orang bodoh ya kalau ketemu dengan orang yang dia itu menampakkan kesalehannya, menampakkan atau nampak padanya tanda-tanda keimanan, itu mesti dibully. Ya. Orang-orang bodoh mereka senang melihat yang demikian. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idha khatabahumul jahilun qalu salama Salah satu sifatnya orang-orang ibadur rahman adalah apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, maka mereka mengucapkan salam, ditinggalkan, tidak diladeni. Eh, ditinggalkan. Karena tidak faedahnya untuk berlama-lama dengan mereka. Kemudian Allah sebutkan dalam surat eh, dalam ayat yang ke-64 walladzina yabituna li rabbihim sujjada dan sifat diantara hamba Allah Ta'ala Ar-Rahman itu adalah orang-orang yang mereka yabituna li rabbihim wa qiyama mereka menghabiskan waktu malamnya itu untuk beribadah kepada Allah ya, dengan mereka bersujud dengan mereka itu rukuk atau dengan mereka berdiri maka hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mereka diberikan kemudahan untuk menegakkan qiyamul lail dan kita berdoa mudah-mudahan Allah menjadikan taufiknya kepada kita semua memasukkan kita semua dalam golongan ini ya mereka adalah orang-orang yang menyedikan sebagian malamnya itu untuk beribadah kepada Allah memperbanyak sujudnya memperbanyak berdirinya. Ketika melakukan salat malam, dia tidak mencari kapan selesainya. Tapi yang dia cari adalah bagaimana dia mendapatkan kelezatan, kenikmatan di dalam ia beribadah kepada Allah. Maka itu yang dicari. Bagaimana dia khusyuk, bagaimana dia menghadirkan ibadah itu dalam hatinya sehingga memberikan dampak ya, yang positif. Dia bisa memperlama berdirinya, bisa memperlama sujudnya. Dia meminta kepada Allah, bermunajat kepada Allah Taala dengan hajat-hajat yang ia inginkan. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang penyebutan keutamaan orang-orang yang mereka menegakkan qiyamul lail. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kemudian ashabu sunan At-Tirmizi, Abu Dawud, An-Nasa'i wa Ibnu Majah. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan suila Rasulullah sallam Nabi atau Rasulullah sallam ditanya Ayu salati afdal ba'da maktubah Salat apakah yang paling utama untuk dilakukan ditekuni setelah melaksanakan salat wajib Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan as-salatu fi jawfil lail. Melaksanakan salat itu di tengah malam, di malam yang telah gelap gulita. Kemudian beliau ditanya lagi fa'iu siyam afdalu ba'da Ramadan. Kemudian puasa apakah yang paling utama setelah melaksanakan puasa Ramadan? Maka boleh mengatakan syahrullah al-muharram. Melaksanakan puasa yang ada di bulan Muharram. Kemudian dari hadisnya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini salah satu sahabat Nabi SAW yang pertama kali menjumpai Nabi ketika sampai di kota Madinah. Awal kali hijrah. Ketika manusia berbondong-bondong untuk melihat Nabi, maka salah satu di antara rombongan tersebut itu adalah Abdullah bin Salam. Dan beliau begitu hafal ucapan-ucapan Nabi Wasallam pertama kali ketika sampai di kota Madinah. Di awal hijrah beliau. Kata Abdullah bin Salam, beliau mengatakan, Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, Qal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ayyuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bil laili wan nas niyam tadkhulu al jannata bis salam kata Nabi SAW dan ini sabda beliau yang pertama kali ketika baru tiba di kota Madinah yang begitu dihafal oleh sahabat Abdul Salam. Nabi mengatakan, "Hai manusia, sebarkanlah salam. Berikanlah makan, sambunglah silaturahim dan salatlah di malam hari di saat manusia itu tidur." niscaya engkau akan memasuki surga Allah Ta'ala dengan penuh keselamatan. Lihat hadirin jama'ah sekalian yang dirahmati Allah Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan bahwa empat amaliyah ini dari dia menyebarkan salam baik itu kepada orang yang dikenal atau yang tidak dikenalnya yang menyebarkan salam memberikan makan dalam bentuk hadiah atau dalam bentuk sedekah hadiah kepada orang-orang yang ia muliakan sedekah bagi orang-orang yang memang dia butuhkan, yang dikasihani. Kemudian dia menyambung silaturahim, kekerabatan, nasab, baik itu ahli waris maupun yang bukan ahli waris, baik itu mahramnya atau yang bukan mahramnya, sepanjang itu kerabatnya dia sambung. Kemudian yang keempat dia menegakkan salat malam. Ya, dan ini masuk salat wajib dan salat sunnah. Wana suniyam dalam kondisi banyak orang itu tidur. Maka fadilah ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala Allah Ta'ala akan memasukkan seorang ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Artinya manakala seorang yang dia itu terancam dengan azab Allah dia terancam untuk dimasukkan ke neraka jahanam. Tapi kemudian di sisi lain dia punya empat amalan ini. Dia biasa untuk menyebarkan salam. Dia biasa untuk memberikan makan. Dia biasa untuk menyambung silaturahim dan dia biasa untuk menegakkan salat malam. Niscaya Allah taala akan menjadikan dia terselamatkan dari azab neraka. Dia akan segera dimasukkan ke neraka jahanam. Inilah makna daripada uh, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tadkhulul jannata bisalam." Engkau akan memasuki surganya Allah taala itu dengan penuh keselamatan. Ya. Meskipun dia pada awalnya terancam dengan azab Allah, dia terancam dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah taala, kita tidak boleh meremehkan ya empat amalan yang mulia ini. Ya mungkin kita masih bisa diberikan kemampuan, waktu luang, kesempatan bisa mewujudkannya. Ya mudah-mudahan Allah taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua sebelum datang adanya hari tua yang sudah tidak mampu untuk kita ya misalkan melakukan hal yang lain. Hadis ini riwayatnya dikeluarkan Imam Tirmizi, Ibnu Majah dan hadis ini derajatnya sahih. Kemudian dalam hadis yang lain Hadis yang dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan alaikum biqiyamil lail Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan berwasiat alaikum biqiyamil lail wajib atasmu untuk melaksanakan qiyamul lail fa innahu da'bu salihin qablakum karena sesungguhnya qiyamul lail melaksanakan salat di tengah malam ya setelah seorang dia bangun dari tidurnya itu adalah da'bun atau da'bus salihin qablakum, kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Wa qurbatun ilallah dan ini termasuk bentuk pendekatan diri kita kepada Allah supaya Allah mudah mengenal kita Supaya Allah Subhanahu wa taala ya menolong kita, memberikan taufik kepada kita. Karena ini merupakan kurbah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah taala. Karena dimanapun seorang hamba ya, ketika dia memahami bahwasanya dia adalah hamba Allah taala, dia berupaya untuk bisa lebih dekat dengan Allah taala menjadi hamba-hambanya yang terdekat al-muqarrabin. Demikian pula Qiyamul ini adalah salah satunya wa takfiru takfirun untuk menghapuskan kesalahan-kesalahan untuk menutup dosa memaafkan ya dosa-dosa itu itu faedah manfaat keutamaan daripada ya salat malam oleh kerana dalam hadis yang lain pula dalam hadis yang sahih dikeluarkan Imam Dawud, Ibnu Majah, Imam Ahmad yang lainnya, Rasulullah SAW mendoakan rahimallahu rajulan qama min lail fa wa ayqadha imra'atahu fa sallat fa in abat ya fi wajhiha al-ma Semoga Allah senantiasa merahmati seorang suami dia bangun di tengah malam, kemudian dia melaksanakan salat. Setelah dia salat, dibangunkan istrinya. Ketika istrinya itu dia menolak, ya, menolak untuk salat, maka dia memperciki wajah istrinya dengan air. Nabi mendoakan rahmat bagi suami tersebut. Demikian pula kata Nabi sallallahu rahimallahu imratan rahimallahu imratan qamat minal laili fasallat. Ya, semoga Allah taala merahmati seorang istri yang dia bangun di tengah malam kemudian dia salat. Wa ayqadat zawjaha dan dia berupaya untuk membangunkan suaminya. Ya, kalau suaminya bangun, rahmat bagi keduanya. Rahmat bagi siapa? Bagi duanya. Kalau ada seorang suami, setelah dia sholat, dibangunkan istrinya, istrinya bangun sholat, kedua-duanya diberikan rahmat. Didoakan rahmat oleh Rasulullah SAW. Demikian pula dengan seorang istri ketika dia bangun, dilaksanakan sholat, setelah selesai dibangunkan suaminya, maka ketika suaminya bangun dan sholat, dua-duanya mendapatkan rahmat dari Allah Taala. Namun fa'in aba, jika ternyata suaminya enggan, sulit bangunnya, Nadhaha nadijat fi wajihi al-ma. dia memperciki ya. nadihat fi wajihi al-ma. ya. dia memperciki air ke wajah suaminya dalam satu riwayat dikatakan idza qama usallaya rak'ataini kudiba min adh-dhakirin Allah katsiran wadh dhakira apabila keduanya itu bangun melaksanakan salat dua rakaat saja maka akan dituliskan bagi keduanya itu termasuk orang-orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah taala. Sekarang kita melihat tentang waktu daripada qiyamul lail. Kata para ulama, Salatul lain tajuzu fi awal lail wa wasatihi wa akhirih. Ya, salat malam itu boleh dilakukan di awal malam, di pertengahan malam dan di akhir malam. Kullu dzalika fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun waktu yang terbaik untuk menegakkan salat malam itu adalah di sepertiga akhir. Ya, di sepertiga malam yang akhir. Dikarenakan banyak keutamaan di dalamnya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Muslim demikian pula dalam hadis Bukhari yang eh, mutafakun an sihati dari sahabat Abu Hurairah Rasulullah SAW beliau bersabda Allah Ta'ala itu turun ke langit dunia setiap malam ketika malam itu tersisa sepertiganya kemudian Allah berfirman anal maliku anal maliku aku ini adalah penguasa aku ini adalah raja Man alladhi yad'uni faastajibu faastajiba lahu. Siapa saja yang dia itu berdoa kepadaku, meminta kepadaku, niscaya aku akan kabulkan untuknya. Man alladhi yas'aluni fa'utiyahu. Siapa saja yang dia itu meminta kepadaku, maka aku akan beri kepadanya. Man alladhi yastaghfiruni lahu. Siapa saja yang dia itu memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan berikan ampunan kepadanya. Ya. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah taala, dalam hadis yang mulia ini ada beberapa faidah yang yang berkaitan dengan masalah akidah yang pertama berkaitan dengan turunnya Allah Ta'ala ke langit dunia. Nabi mengkabarkan bahwa salah satu di antara sifat Allah ya, yang Allah sifatkan melalui lisan nabinya adalah sifat nuzul. Nuzul itu turun. Allah turun ke langit dunia. Ini zahir hadis yang para ulama ahlu sunnah wal jamaah menetapkan amiruha kama amiruha kama ya diperlakukan nas-nas yang seperti ini sebagaimana datangnya artinya ditetapkan maknanya adapun kifiyahnya tata caranya dikembalikan kepada keagungan yang kebesaran Allah Subhanahu wa taala tanpa kita menanyakan bagaimana kalau Allah turun turunnya bagaimana apakah seperti orang turun dari anak tangga tidak demikian kita tidak diperintahkan untuk menggambarkan tentang sifat-sifat Allah yang kita diperintahkan adalah kita mengimani semua sifat yang Allah kabarkan maka kita tetapkan itu ada pada diri Allah Ta'ala karena prinsip dasar dalam memahami sifat Allah adalah mensifati dengan sifat yang Allah mensifati dirinya dalam Al-Qur'an atau ya di dalam nas-nas atau hadis-hadis Rasulullah SAW. Maka manakala Al-Qur'an dan hadis berbicara tentang sifat Allah, maka kita tetapkan. Ya, dan kita tidak boleh untuk menyerupakan ya, dengan sifat makhluk kita tidak boleh membagaimanakan ya, sifat Allah Ta'ala dengan makhluknya, menggambarkannya, ya, menyerupakannya, dengan tidak pula kita mentahrif. Ya, meng, apa namanya, merubah atau meniadakan Allah tidak punya sifat sama sekali. Ya, maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Taala termasuk di antara adab ketika seorang dia itu berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menetapkan sifat yang telah Allah tetapkan, yang telah Rasulullah SAW tetapkan dalam hadis-hadisnya, termasuk dalam masalah ini. Yanzilullahu ila sama'id dunya kula Allah taala itu turun ke langit dunia setiap malamnya ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Maka kalau kita menggunakan akal kita dan ini prinsip dasar akidahnya Muatan ya, dan yang lainnya yang mengikuti ya akidah-akidah Zila ini maka mereka kemudian akan menolak ya karena memang tidak masuk akal dalam pandangan mereka kenapa tidak masuk akal karena di saat itu mereka menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwasanya Allah itu tinggi di atas arus. Ya, Allah itu tidak di depan, Allah itu tidak di belakang, di kanan dan di kiri atau di bawah. Tapi Allah ada di atas. Maka kemudian mereka menetapkan kalau seperti ini sama dengan makhluk. Ya. Kenapa mereka menyamakan atau kenapa mereka berkesimpulan demikian? Karena di saat seperti itu mereka terjatuh dalam sikap al-musyabbihah yaitu menyerupakan Allah dengan makhluknya sehingga sikap yang benar yang diwariskan Nabi para sahabatnya ya, dan para ulama pada abad yang pertama, kedua dan ketiga ini adalah memperlakukan ayat-ayat atau hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat itu sebagaimana datangnya. Tidak perlu direcoki dengan sesuatu yang berkaitan dengan akal manusia. Maka kita kembalikan kifiyah hakikat makna tersebut, ya, hakikat sifat tersebut itu kepada keagungan dan kebesaran Allah, namun kita tetapkan maknanya. Allah turun-turun. Ya. Itu menunjukkan bahwasanya Allah begitu dekat dengan hambanya. Sampai-sampai dikatakan dalam ayat di sini bahwasanya Allah Taala berfirman, "Aku adalah raja." Aku ini adalah raja. Maka barang siapa yang diberdoa kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Barang siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku akan beri. Barang siapa yang dia itu minta ampun kepadaku, maka aku akan ampuni. Maka hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, orang-orang yang mereka menggunakan akalnya sebagai patokan, ya, karena orang mutazila ini, mereka pedomannya adalah berpedoman dengan Al-Quran atau hadis, namun yang sesuai dengan akal. Kalau ada ayat Al-Quran atau hadis kok bertabrakan, bertolak belakang dengan akalnya, maka yang dimenangkan harus apa? Akalnya, bukan Al-Qurannya, bukan hadisnya. Apalagi mereka menyatakan hadis Nabi itu ya adalah ya, sesuatu yang baru dikumpulkan ya, pada zamannya Imam Bukhari dan seterusnya. Intinya adalah untuk merendahkan hadis Rasulullah SAW. Tidak mau dipakai dalam dalam dalam hukum. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala. Inilah sikap pertengahan ahlu sunnah wal jamaah dalam menetapkan sifat Allah Ta'ala yang tidak musyabbiha dan tidak pula mu'atilah. Tidak menyerupakan sifat Allah dengan makhluknya dan tidak pula meniadakan sifat Allah pada dirinya. Maka ahlu sunnah hanya menetapkan maknanya, adapun kefiahnya dikembalikan kepada kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala. Ya, contohnya seperti Allah itu hidup. Makhluk juga hidup. Kita juga hidup. Tapi ketika Allah menetapkan tentang sifat hidup, ya, Allah menetapkan sifat hidup, tapi sifat hidupnya berbeda dengan makhluknya. Ini artinya hidupnya Allah maknanya ada. Kita tetapkan sifat Allah Ta'ala adalah hidup makhluk juga hidup. Namun di sini kita tidak menyerupakan ya, sifat hidupnya Allah dengan sifat hidupnya makhluk. Karena hidupnya makhluk berbeda dengan Allah Taala. Allah mengatakan ya, dalam dikit-dikit disebutkan ya, bahwa Hayun la Allah itu maha hidup dan tidak akan pernah mati. Tapi kalau makhluk, ya hidup ya mati. Hidup ya mati. Tapi hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Taala. Maka waktu yang paling afdal berkaitan dengan pelaksanaan salat tahajud, qiyamul lail itu adalah sepertiga malam terakhir. Ya, sepertiga malam malam terakhir. Dan hanya kita bisa mengukur. Kita masuk sekarang pada adab-adab dalam melaksanakan qiyamul lail. Karena qiyamul lail ini butuh persiapan dan seorang yang dia hanya pasrah tidak mau berusaha tidak mungkin bisa menegakkan kemulain sehingga dia harus memiliki adab etika mempersiapkan untuk bisa melaksanakan kemulain yang pertama adalah persiapan yang bisa membantu menolong untuk bisa menegakkan kemulain di antaranya adalah melaksanakan tidur siang ya, melaksanakan tidur siang jika memang dia mampu. Terus yang ini disebut dengan qaidullah. Qaidullah ini merupakan bentuk amaliyah. Sunnahnya Nabi dan para sahabatnya. Dan ini untuk menyelisihi syaitan. Syaitan itu tidak pernah tidur siang. Maka Nabi menganjurkan kita untuk melaksanakan tidur siang dalam rangka menyelisihi syaitan. Maka di samping itu untuk bisa memperkuat nah, agar kita bisa bangun di malam hari, termasuk kita juga bisa menghidupkan sunnah ini dalam misi syaitan. Nah, kapan tidur siang itu bisa dilakukan sebelum duhur dan bisa dilakukan setelah duhur. Ya, nah. Yang kedua, meninggalkan begadang di malam hari tanpa ada kemaslahatan yang syar'i. Ya, meninggalkan begadang, tidur sampai larut malam. Ini termasuk yang akan bisa membantu seorang bangun pada salat malamnya atau salat tahajud. Dan telah disebutkan bahwa Nabi SAW menghukumi makruh bagi orang-orang yang mereka itu berbincang-bincang setelah isya kecuali karena ada masalah syar'i contohnya menuntut ilmu maka tidak boleh terlalu larut malam ya enam dan memang terbukti kalau kemudian kita sudah lewat dari angka jam 11 setengah 12 jam 12 setengah satu itu dipastikan dia akan ketiduran karena memang porsinya kurang. Ya, maaf ibu-ibu yang lagi banyak kesibukan terima orderan gitu ya. Itu biasanya tidurnya sedikit. Bangunnya harus gasik. Ya, tidurnya sedikit. Ya, banyak orderan. Ya, diusahakan bisa membagi waktu sehingga uh, bisa semua terlaksana. Yang ketiga, bagi mereka yang memiliki sifat manas bagi mereka yang memiliki sifat malas maka untuk dia tidak terlalu terpedaya dengan kasur yang empuk karena itu menyebabkan dia itu banyak untuk tidur dan lalai kemudian tersibukkan dari hal kebaikan sehingga kalau misalkan saya itu cenderung sifatnya males. Kalau tidur berangkat tidur cari yang kasar, yang keras. Ya, ini saya gampang bangun. Ya, tapi kalau dikasih kasur yang empuk, bantal yang enak, itu terlelap tidurnya. Petah. Ini tidak membantu maka yang ketiga ini dikhususkan bagi yang mereka ya, memiliki sifat malas. Ras-rasan kalau bahasa kita. Ya, tidak langsung berangkat melaksanakannya, namun berproses. Kalau seperti ini, cari tempat tidur yang yang keras, yang tidak empuk, supaya tidak terlewatkan dari melakukan hal kebaikan. Dan itu yang dilakukan Nabi SAW. Nabi tidur itu pakai tikar. Setiap bangun tikarnya itu masih bekas. Ya, di badan Nabi SAW. Ya, sampai sahabat Umar Khotob itu menangis melihat hal demikian. Ini seorang raja, seorang penguasa, seorang nabi, seorang rasul, tapi tidurnya di atas tikar. Namun hal demikian Ya, dikenakan itu untuk membantu seseorang supaya dia itu bangun. Ya, enam. Baik, kemudian yang selanjutnya. Di antara adab seseorang ketika dia hendak melaksanakan qiyamul lail adalah an yanwiya inda naumihi al-qiyam. Berangkat dia tidur di atas tempat tidurnya dia sudah berniat nanti saya ingin bangun. Jadi dari awal sebelum tidur sudah ada keinginan melakukan hal demikian. Niat itu tidak hanya khayalan, angan-angan yang kosong. Niat itu adalah keinginan melakukan suatu perbuatan yang diwujudkan dengan tindakan. Maka orang berniat berbeda dengan orang yang berangan-angan. Kalau berangan-angan pasrah dia. Ya. Enggak terjadi enggak apa-apa, tapi kalau orang berniat kalau sudah niat ada keinginan lakukan tersebut dengan tindakan, maka di saat dia terlewatkan dia begitu gelong. Ya. Terlewatkan dia begitu kecewa. Kesempatan itu hilang. Dan keutamaan seorang yang menghadirkan niat ketika di saat dia berangkat tidur untuk melaksanakan salat tahajud di malam hari, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, "Man ata ila firasyhi wa huwa yanwi an yaquma fa yusalli min al-lail fa ghalabathu 'ainuhu hatta yusbiha qutiba lahu manawa." Ya, barang siapa yang dia itu mendatangi tempat tidurnya, kemudian dia berniat dia mau bangun di malam hari melaksanakan salat tahajud. Eh, ternyata matanya itu mengalahkan. Ya, sampai kemudian dia tertidur hingga pagi. Maka kata Nabi SAW tetap dituliskan baginya ya amaliyah amalan sesuai dengan niatnya. Wa kana sadaqatun alaihi min rabbih. Dan tidurnya dia yang menyebabkan dia tidak bangun itu merupakan bentuk sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama-sama kebaikan, tidur yang terlewatkan, yang melewatkan dia salat malam itu dihitung sedekah dari Allah taala. Ketika dia berniat bangun malam hari, meskipun tidak melaksanakannya, itu sudah dihitung pahalanya. Yang ketiga, an yanama ala wudu'in. Dia berangkat tidur dalam kondisi berwudu. Dia berangkat tidur dalam kondisi berwudu. Yang keempat, an yanama ala syaqqihil aiman. Dia berangkat tidur meletakkan lambung ya, dia miring ke lambung yang sebelah kanan. Kemudian yang kelima, jika ia khawatir وإن خاف khafa alla yastayqidha lil qiyami aw tara jika ada orang yang itu khawatir tidak bisa bangun di malam hari untuk menegakkan salat tahajud maka dibolehkan baginya sebelum tidur dia melakukan witir dan itulah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya ya, bahwasannya witir itu bisa dilakukan sebelum tidur atau setelah dari tidur. Faidah sekolah maka apabila ternyata dia bisa bangun dan witir telah diawalkan, dia hanya salat tahajud dua rakaat salam, dua rakaat salam tanpa witir dan bilangannya tidak dibatasi. Dia mau ngambil sepuluh rakaat boleh, mau lebih dari itu juga dibolehkan. Kurang dari itu juga dibolehkan. Yang penting tidak ditutup dengan witir karena witir telah diawalkan sebelum tidur. Kemudian yang keenam, dia berzikir kepada Allah Taala di saat dia akan tidur. Seperti membaca suratan ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya, kemudian ayat kursi. Ini semua adalah hal-hal yang bisa membantu supaya kita diberikan taufik oleh Ta'ala dijauhkan dari gangguan-gangguan kejahatan daripada makhluknya. Kemudian hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di saat dia bangun dari tidurnya Adab yang selanjutnya adalah dia mengusap wajahnya. Dia berzikir kepada Allah dan dia mengambil air wudhu. Karena setiap orang yang tidur dia itu mendapatkan atau dia diikat oleh syaitan dengan tiga simpulan, dengan tiga ikatan. Ya ditengkuknya. Maka manakala dia terjaga dari tidurnya, setan akan membisiki kepadanya, ya, malam masih panjang, lanjutkan tidurmu. Demikian terus. Ketika serang terjaga. Karena memang setan ini mengikat orang tersebut di tengkuknya dengan tiga simpulan, tiga ikatan. Namun manakala seorang yang dia bangun dari tidurnya kemudian dia berzikir kepada Allah, satu ikatan lepas. Apa zikirnya jemaah? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana walihi nusur. Kemudian setelah itu diperwudu maka ikatan yang kedua terlepas. Wa in shalla setelah berwudu dia salat maka ikatan yang ketiga terlepas seluruhnya. Maka niscaya orang tersebut di esok harinya akan menjadi orang yang rajin, menjadi orang yang semangat dan kaya hatinya, tentrem hatinya. Ya, maka tidak lupa dengan tiga rutinitas ini. Berdikir dulu setelah, setelah eh, bangun, setelah itu berwudu, kemudian melaksanakan sholat mau sholat sunnah atau yang lainnya. Namun manakala tiga hal ini ditinggalkan oleh seorang, ya, dia lupa untuk berzikir, maka di esok harinya dia akan menjadi orang yang malas. Ya, Kemudian hatinya penuh dengan kegelisahan, keresahan, sumpek dan seterusnya. Tidak lapang. Ini hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah ada tentang keutamaan daripada orang dia e, berzikir, berwudu dan seterusnya. Dalam hadis yang lain dari Ubadah bin Samit, Nabi SAW mengatakan, "Man ta'arra Minal laili faqal barang siapa yang bangun di malam hari kata ta'aro ini adalah bangun yang terjaga, sadar. Bukan cuma ngelilir itu tidak. Sadar, dia bisa beranjak, dia bisa berdiri kemudian melakukan aktivitas. Barang siapa yang bangun di malam hari kemudian dia berdoa. Artinya setelah bangun dia berdi, berzikir. Apa zikirnya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walahul hamdu. Ingat ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu kalimat ya, kalimat tahlil. Yang kedua, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Ada enam ya. Satu riwayat menyebutkan urutan. Berurutannya itu dari tadi kalimat tahlil. La ilaha illallah wahdahu la syarikala. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wa ana kulli syai'in qadir. Boleh subhanallah. Ya, boleh subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billah. Atau alhamdulillah wa subhanallah. Ya. Kemudian wa la ilaha illallah Wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Enam dikir ini dibaca usai Kemudian dia berdoa kepada Ta'ala, Allahumma gfirli, Ya Allah ampunilah aku. Atau dia berdoa meminta sesuatu yang lain, ustuji balahu, pasti Allah kabulkan. Ya, setelah dia berzikir dengan zikir tadi, kemudian juga dengan berdoa dan Nabi menjanjikan ustujiba balagu pasti dikabulkan baginya. Apabila dia melanjutkan untuk bangun, dia berwudu, melaksanakan salat dua rakaat, qubilat salatu, akan diterima salatnya. Ini zikir banyak ditinggalkan kaum muslimin. Perkara yang ringan, kalau ada di antara kita doanya pengen mustajab. Kalau ada di antara kita permintaannya pengen dikabulkan. Kalau ada di antara kita yang mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Salatnya ingin diterima. Kalau, kalau ibu sekalian terjaga dari tidur. Di malam hari. Sebelum beranjak untuk pergi ke kamar mandi seterusnya. Diucapkan dikiri ini. إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله. Setelah itu ibu meminta, Allahumma ighfirli. Ya, Allahumma ighfirli wali liwalidayya dan seterusnya. Sebutkan orang-orang yang ingin kita doakan. Kalau kita ingin meminta sesuatu yang lain, pasti Allah kabulkan. Ustujibalahu, pasti akan dikabulkan. Kalau dia kemudian dari tidurnya, dari tempat tidurnya dia beranjak, berjalan, mengambil air wudhu, melaksanakan salat sunnah dua rakaat, ya maka kubilat akan diterima salatnya. Ini hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah Taala. Ya, mudah-mudahan menjadi semangat bagi kita semua untuk bisa berniat ya bangun di malam hari. Maka ini merupakan kebiasaan orang-orang soleh. Ya, kita cukupkan pembahasan kita dalam kesempatan yang berbahagia ini dan waktu dan kesempatan kita sambung kembali. Aku lukul hada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu ta'ala wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.